manhajis sunnati wal jamaah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah senantiasa berwasiat kepada kita sekalian agar bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari kewajiban setiap orang Islam adalah menuntut ilmu. Setiap umat Islam diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak bisa disembah dengan bodoh. Orang beribadah harus memakai ilmu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar kita semua bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang pertama yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang dua kalimat syahadat agar menjadi kokoh dan kuat iman di hati setiap umat Islam. Setiap umat Islam harus mengerti apa dan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia yakin dan percaya beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah pintarkan dia. Allah dorong hatinya untuk mau belajar ilmu agama. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Hendaknya orang mukmin tidak semua pergi berperang Falaula Nafar min kulli firqatin hendaknya ada dari setiap kelompok segolongan taifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada kelompok yang mau belajar ilmu agama. wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim agar dia dapat memberi peringatan menjadi guru bagi kaumnya apabila dia telah kembali kepada kaumnya la'allahum yahdharun agar mereka semua dapat menjaga diri. Hadirin kaum muslimin, muslimat jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam mencari ilmu ada beberapa etika, ada beberapa adab yang harus dilakukan oleh orang yang mencari ilmu agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Ash'ari mengarang sebuah kitab yang berjudul Adabul Alim wal Mut'alim. Etika adab orang alim dan orang yang belajar mencari ilmu. Di antara etika, di antara adab orang mencari ilmu disebutkan dalam kitab Adabul Alim wal Mut'alim yang pertama adalah ayyutahhira qalbahu min kulli ghashin wa danasin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Adab atau etika penuntut ilmu yang pertama hendaknya dia menyucikan hatinya, sucikan kalbunya dari semua kotoran, dari semua tipu daya, dari penyakit dengki, dari ahlak-ahlak yang buruk dan juga dari akidah-akidah yang salah. Ini adalah langkah pertama dari etika seorang pencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena hati adalah tempat cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waki tentang kesulitan beliau menghafalkan. Dalam sebuah kasidah yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadukan kepada guruku kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Imam waki tentang buruknya hafalanku merasa sulit menghafalkan ilmu. Maka beliau gurunya menjawab, "Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi." Guruku memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsadani bi annal ilma nurun. Guruku mengatakan kepadaku kata Imam Syafi'i bahwasanya ilmu itu adalah cahaya wa nurullahi la yuhda li'aswi dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang hatinya penuh maksiat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hati harus dibersihkan dari berbagai penyakit terutama dari penyakit sombong. Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan akan sulit bagi orang yang di hatinya penuh kesombongan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau berargumen dari sebuah hadis bahwasanya innal malaika la tadkhulu ala baitin fihi suratun au kalbun. Malaikat tidak mau masuk di rumah yang di situ ada anjing atau ada patung-patung. Beliau mengatakan rumah itu adalah hati. Anjing-anjing itu adalah sikap sombong. Maka orang yang punya hati sombong, orang yang angkuh akan sulit mendapatkan ilmu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, di antara etika orang mencari ilmu adalah sinan niyah. Hendaknya orang yang mencari ilmu memperbaiki niatnya. Bi ayat luba fihi Allah. Hendaknya orang mencari ilmu semata-mata karena ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amal bih dan ingin agar dapat mengamalkan ilmu itu. Wa ihya asyariah. Orang mencari ilmu dengan niatan untuk menghidupkan syariah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niat mencari ilmu agar menjadi orang terkenal, niat mencari ilmu agar bisa mengalahkan orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar hadis riwayat Ibnu Majah barang siapa mencari ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar dia bisa menyombongkan diri di antara para ulama agar dia terkenal, dianggap hebat, agar dia bisa melawan atau menghina orang-orang bodoh, agar dia bisa mencela-cela orang lain, agar dia bisa mengalahkan orang-orang atau liyasrifa wujuhan nas ilaih atau siapa mencari ilmu tujuannya supaya orang-orang tertarik padanya supaya semua uang orang berpaling semua orang mengagumi dirinya. Kata Rasulullah, fahuwa finnar. Orang itu dengan ilmunya justru akan masuk neraka. Na'udzubillah. Dalam sebuah hadis yang lain diriwatkan Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu itu untuk tujuan mulia agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari ilmu itu dengan tujuan agar mendapatkan harta, agar dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan ilmu itu, maka kata Rasulullah dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya saja dia tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bisa masuk surga. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hendaknya niat mencari ilmu semata-mata karena ridho Allah agar ilmu itu menjadi bermanfaat, agar ilmu itu membawa kedamaian, agar ilmu itu bukan untuk bermusuh-musuhan dengan siapapun dan tidak boleh dengan niatan untuk mengalah-ngalahkan siapapun. Ilmu itu ditujukan agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga dari etika orang yang mencari ilmu menurut Syekh Hasim As'ari adalah ayyubadira bitahsilil ilmi syababah wa jami'a Hendaknya orang segera mencari ilmu itu di waktu muda Masa muda adalah masa yang sangat istimewa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan la tazalu qadam abdi adam hatta yus'ala an arba'an. Seorang anak Adam besok di depan pengadilan Allah tidak akan bergerak sampai dia akan ditanya empat hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Semua orang kelak di depan Allah akan ditanya umurmu kau habiskan di mana. Wa an syababihi fi Yang kedua Allah akan bertanya masa mudamu kau habiskan di mana. Umur ditanya oleh Allah, masa muda masih ditanyakan juga. Betapa penting arti masa muda bagi umat Islam. Karenanya khutbah menghimbau pada hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siapkan anak-anak kita, generasi muda harapan bangsa negara. Jadikan mereka generasi-generasi yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita beridola kepada pemuda-pemuda yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pemuda yang hebat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dijuluki sebagai kota ilmu pengetahuan. Ada pemuda hebat bernama Usamah bin Zaid yang menjadi panglima besar pasukan Islam pada usia 18 tahun. Atau seperti Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel yang membawa Islam masuk ke Eropa pada usia 23 tahun. Jadikan anak-anak kita mengidolakan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul memberi contoh banyak sekali pemuda. Al-Quran pun memberi contoh. Ashabul Kahfi umpamanya adalah anak-anak muda. Innahum fityatun amanu rabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah fityah, anak-anak muda Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, dia masih muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Siapa yang menghancurkan berhala itu? Mereka mengatakan saya mendengar anak yang mencela itu seorang pemuda, fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Karena itu Syekh Hasim As'ari menganjurkan agar anak-anak muda bersegeralah menuntut ilmu itu adalah masa keemasan dan akan tetapi tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu dan akan tetapi semua orang Islam tetap wajib belajar karena itu beliau mengatakan iri awqatihi dan hendaknya orang itu tetap belajar di setiap waktunya tidak ada kata terlambat. Banyak ulama-ulama yang hebat memulai belajar di usia yang sudah cukup tua. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Tetaplah belajar jamaah Jum'ah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kita dulu belum sempat belajar baik Al-Quran. Hari ini kesempatan masih terbuka. Hari ini masjid kita Al-Akbar masih punya program-program pelatihan membaca Al-Quran tidak hanya untuk anak muda, tapi juga untuk semua orang-orang tua. Kita akan dididik dan diajar belajar dan mengerti apa itu isi Al-Quran. Kita harus tetap belajar apa itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adab atau etika orang yang mencari ilmu kata Syekh Hasim As'ari adalah ayyubadirah ayyakna'a minal quti wal libasi bima tayassara wa ayyakna'a ala adnal aish hendaknya orang yang mencari ilmu itu bersikap hidup sederhana neriman hendaklah dia tidak hidup berfoya-foya Imam Syafi'i mengatakan la yuflihu man talabal ilma bi izzatin nafsi wa tibil ais wa sa'atil aish. Kata Imam Syafi'i tidak akan sukses atau jarang sekali bisa sukses orang yang mencari ilmu dengan hati yang tinggi dan dengan kehidupan yang sangat berkecukupan. Imam Syafi'i contohnya dalam kemiskinan sebagai seorang anak yatim, mencari ilmu. Imam Malik bin Anas umpamanya, orang-orang yang berhasil itu mencari ilmu dalam hidup sederhana, dalam hidup prihatin. Tidak ada halangan ekonomi untuk membuat orang tetap belajar dan menjadi kewajiban kita semua umat Islam, jamaah Jum'ah Masjid Akbar untuk peduli kepada biaya pendidikan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Yang kelima dari adab orang yang mencari ilmu adalah ayyaksima awqatahu lailahu wa naharahu. Hendaknya orang apabila ingin sukses mencari ilmu bisa membagi waktunya. Jangan habiskan waktu untuk nonton televisi. Betapa televisi telah mengajarkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian kita bangsa Indonesia. Betapa televisi telah mencuri waktu anak-anak kita. Betapa banyak pelajar yang habis waktunya untuk main PS, untuk main di warnet. Untuk itu khutbah mengingatkan pada jamaah Jum'ah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siapkan waktu khusus untuk anak-anak kita. Khususnya waktu malam Badal maghrib Khatib menganjurkan agar kita semua mematikan televisi Gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran Untuk menyapa anak kita Untuk membimbing belajar anak kita Agar mereka tumbuh dalam perhatian orang tua yang baik Sudah terlalu banyak waktu kita dihabiskan oleh handphone Sudah terlalu banyak waktu kita dicuri oleh televisi siapkan waktu, bagi waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena itu Syekh Hasim As'ari mengatakan hendaknya di waktu malam dan di waktu siang semua orang bisa membagi waktu agar dia bisa belajar. Ada empat hal menurut Syekh Abdul Hamid Kisik yang harus dilakukan semua orang tua apabila anaknya menjadi anak yang soleh. Apabila ingin generasi kita tumbuh dengan baik yang pertama adalah al-usrah. Perhatikan rumah tangga kita. Terlalu sibuk bapak dan ibu menyebabkan anak-anak kita terlantar hanya dibimbing oleh pembantu yang mungkin tidak berpendidikan. Berikan waktu yang cukup untuk kehangatan rumah tangga. Yang kedua adalah al-madrasah. Kalau bila Islam ingin bangkit maka madrasah-madrasah harus bagus. Sekolah-sekolah Islam harus diperbaiki dan orang-orang Islam harus sadar untuk memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Yang ketiga adalah al-masjid. Kebangkitan Islam akan dimulai dari masjid. Masjid inilah tempat Nabi menggembleng umat. Dari masjid inilah lahir panglima besar, dermawan besar, pemimpin besar, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya dididik di masjid oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Dekatkan anak-anak kita ke masjid. Tuntun anak kita pergi ke masjid. Jangan hanya disuruh pergi ke masjid, tapi marilah kita tuntun. Ayo nak kita pergi ke masjid bersama Bapak agar kita masuk surga bersama-sama dengan Bapak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keenam daripada etika penuntut ilmu adalah ayu ayyukallilal akla wasyurba. Hendaknya orang yang mencari ilmu itu mengurangi makan dan minum. Karena itu di pesantren-pesantren diajarkan anak-anak untuk puasa Senin Kemis, diajarkan untuk riyadhah. Karena orang yang terlalu banyak makan dan minum akan cenderung menjadi suka ngantuk, akan berat untuk belajar akan sulit untuk konsentrasi. Karena itu di antara etika mencari ilmu adalah hendaknya dia mengurangi makan dan minum. Jangan berlebihan agar tubuh kita menjadi ringan untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah ayu akhida nafsahu bil wara wal ihtiyat. Hendaknya orang yang mencari ilmu itu kita semua hendaknya menjaga diri, melatih diri dengan kehidupan yang wirai. Wirai itu artinya menjauhi subhat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada subhat. Ada sesuatu yang remang-remang. Hendaknya kita jauhi yang subhat. Itulah sikap hidup wirai. Menjaga diri, jauhi yang subhat agar kita tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari ilmu harus dipastikan bahwa makanannya adalah halal. Anak-anak kita yang sedang belajar harus dipastikan mendapatkan nafkah dari harta yang halal. Karena apa yang dimakan itu akan tumbuh menjadi daging. Apa yang dimakan itu akan menjadi darah, akan menjadi otak, apabila tumbuh dari harta yang halal maka akan cenderung menjadi pikiran yang halal, gerakan yang halal sehingga dia rajin beribadah, rajin belajar dan pikirannya menjadi jernih. Sebaliknya apabila anak-anak itu makan makanan yang haram, maka akan sulit dia menjadi baik karena makanan haram menumbuhkan daging yang haram. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, muslimat jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara etika itu selanjutnya adalah ayyukallilan naum. Hendaknya orang yang mencari ilmu itu mengurangi tidur. Kita ini diberi waktu 24 jam. Apabila kita satu hari tidur 8 jam, maka kita telah menghabiskan sepertiga umur kita untuk tidur. Apabila kita diberi Allah usia 60 tahun, tidur sehari 8 jam, berarti kita telah tidur 20 tahun. Maka Syekh Hasim As'ari mengajarkan hendaknya orang yang mencari ilmu mengurangi tidurnya. Cukuplah tidur yang berkualitas. Malam hari segera tidur, pagi hari segera bangun. Berusahalah untuk bangun sebelum subuh agar pikiran jernih, lakukan sholat tahajud dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara etika itu selanjutnya adalah wa ayyajtanibal aisyrah. Hendaknya orang itu menjauhi ngobrol. Waktu yang paling banyak terbuang adalah ngobrol dan nonton TV di malam hari. Hendaknya kita membatasi diri dalam ngobrol, bergaul. Hendaknya kita bergaul hanya dalam kegiatan-kegiatan yang positif Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberi hidayah kita dan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solehin dan solehah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti Islam ahlu sunnah wal jamaah.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 يزدكم ولذكر الله أكبر